sehingga kita dapat kembali berkumpul di dalam majelis yang mulia majelis yang mubarakah yaitu majelis ilmu bahkan merupakan raudun min riyadil jannah merupakan taman dari taman-taman surga maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan memuji Allah yang telah diberi hidayah dan taufik untuk dimudahkan melangkahkan kakinya untuk berkumpul di majalis al-ilm di majelis-majelis ilmu yang di dalamnya kita mempelajari kitabullah mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari berbagai amalan pemahaman di dalam Islam maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan insyaallah taala pembahasan kita pada al-far'ur rabi' yaitu cabang yang keempat <clears throat> setelah kita membacakan tiga cabang dari pokok pembahasan yang pertama yaitu kewajiban para atau kewajiban suami istri, hak-hak suami istri dan yang pertama adalah kewajiban daripada para istri. Enam, dari tiga cabang yang telah kita sebutkan, saya ulangi kembali cabang yang pertama adalah taatuz zauj bil ma'ruf bahwa wajibnya para istri mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf bukan dalam perkara mungkar. Kemudian cabang yang kedua adalah sianatu irdi zauj wal muhafazatu ala malihi wa waladihi yaitu kewajiban para istri menjaga kehormatan suaminya dan juga menjaga memelihara harta dan anak-anaknya mendidik anak-anaknya kemudian cabang yang ketiga riayatu syu'uri zauj wa mura'atu karamatihi wa ihsasihi yaitu wajibnya para istri menjaga perasaan suaminya dan menjaga memelihara kehormatannya kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada al-far'ur rabi cabang yang keempat yaitu khidmatul mar'ah زوجها وتدبير المنزل وتربية الأولاد yaitu wajibnya para istri melayani suaminya melayani dan memperhatikan suaminya dan juga mengatur rumahnya merawatnya dan mendidik anak-anaknya maka berkata asy Muhammad Ali Farqus hafidhanallahu wa iyyah wa fi hadzal far' inda takyifi mas'alati khidmatil mar'ati zawjaha fa inna iskalan <clears throat> yufridu nafsahu wa wajhuhu yadhhar fi hadha at-tasa'ul pada cabang yang keempat ini yaitu timbul suatu masalah terkait dengan pelayanan istri terhadap suaminya. Masalah tersebut adalah hal tu'addu haqqan lizauji wa takunul mar'atu hala idzin mas'ulatan an dhiya'i haqqihi aw at-taqsiri fihi idza ma farratat am annahu laysa biwajibin 'alaiha khidmatuhu li'anna al-maqud 'alaihi min jihatiha al-istimta'u fala yalzamuha ghairuhu kata beliau hafizahullah taala permasalahan atau pertanyaan yang timbul terkait dengan masalah khidmatul mar'ah zaujaha wajibnya pelayanan istri terhadap suaminya yaitu pertanyaannya masalahnya apakah hak suami itu secara umum atau hak suami itu khusus pada istimta saja yaitu seorang istri wajibnya melayani suaminya dalam hal hirosh di atas tempat tidur. Ya, membahagiakan suaminya dengan istimta, yakni menyalurkan syahwatnya sehingga fala yalzamuha ghairuhu tidak wajib yang lainnya Ya. Wal mas'alatu mahallun niza' baina ijtihadatil fuqaha. Maka menjawab permasalahan ini perselisihan ijtihad di kalangan fuqaha. Nah, Para fuqaha berselisih di dalam <clears throat> membatasi kewajiban istri terhadap suaminya atau tidak membatasinya ya kewajiban tersebut secara umum secara urf keseharian dalam muamalah dalam rumah tangga yang menjadi urf kebiasaan ya maka itu menjadi kewajiban para istri terhadap suaminya, termasuk membantu mengatur rumahnya, mendidik anaknya, bahkan merawat kendaraannya. Apakah itu termasuk semuanya atau dikhususkan pada kewajiban istimta saja? Ya, ini perselisihan istimta itu memuaskan ya keinginan atau uh, syahwat suaminya. enam itu kewajiban cukup dan yang lainnya sunnah, tidak wajib. Maka ini perselisihan ijtihad di kalangan fukaha. Kemudian kata beliau, hafizahullah taala ghair ghaira annahu la yakhfa anna minal minal wadhaif at-tabi'iyyah lil mar'ati qiyamaha bihaqqi zawjiha وخدمة أولاده وتدبير شؤون بيتها فهذا العمل الطبيعي تقتضيه الحياة المشتركة بين الزوجين ويعد من المهمات الأساسية في تماسك الأسرة وسعادتها maka tidak tersamarkan lagi bahwa tugas secara tobiah bagi setiap istri para wanita adalah menegakkan hak suaminya, melayani anak-anaknya, mengurus urusan rumahnya dan yang lainnya. Maka ini adalah merupakan amal amalan yang bersifat tobiah yang ditunjukkan dalam kehidupan setiap hari antara suami istri. Dan ini merupakan muhimmat al-asasiyah. Perkara yang sangat prinsip, perkara asas yang penting di dalam melanggengkan kehidupan rumah tangga dan kebahagiaannya. Wa fi i'dadi jailin jailin thayyibil a'raq a'raq. Juga hal ini sangat penting barakallahu fikum di dalam mempersiapkan generasi yang baik. Ya, antara suami istri dalam rumah tangga. Faqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala telah diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamul mar'atu haqqaz zawji ma qa'adat ma hadara ghada'uhu wa 'asha'uhu hatta yafrugha minhu." Kalau seorang wanita mengetahui hak suami, maka dia tidak akan duduk ketika makanan suaminya telah hadir di atas hidangannya, baik itu sarapannya atau makan malamnya, sang istri tidak akan duduk kalau dia mengetahui besarnya hak suami hingga kemudian suaminya selesai makan. Ya, maksudnya taubahnya seorang pelayan yang berdiri di samping tuannya yang sedang makan dan dia bersiap-siap memenuhi seluruh apa yang diperintahkannya atau apa yang kurang dari hidangan tersebut. Ya. Dia tidak akan duduk sampai tuannya selesai menyantap makanan tersebut. Ya. Maka seandainya seorang wanita mengetahui hak suami dan kewajibannya sebagai istri, demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tidak akan duduk di tengah hadirnya makanan ya santapan hidangan di hadapan suaminya sampai suaminya selesai ya memakannya. Akan tetapi disebutkan oleh Syekh dalam footnote hafizahullah taala hadis ini hadis Muad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani disahihkan oleh Imam Al-Albani pada awalnya ya dalam sahih Al-Jami' pada nomor 5259 namun setelah itu Syekh kembali dari rujuk dari pensahihan beliau dan kembali mendoifkannya. Ya, dan beliau memuat hadis ini dalam silsilah dhaifah pada nomor 570 pada nomor 5726. Naam, wallahu taala a'lamu bissawab. Walhasil ya seandainya kita katakan hadis ini dhaif maka tentu dari sisi maknanya amatlah benar. Ya, karena didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih yang begitu banyak barakallahu fikum yang kita akan uh, bacakan insyaallah lanjutan dari uh, keterangan asy syeikh Ali Farkus hafizahullahu taala. Naam. Kemudian kata beliau wa qad wa'a <clears throat> nisa'us sahabah <clears throat> radhiyallahu taala anhunna hadhil muhimmat al-jalilah fahman wa amala. Dan sungguh wanita-wanita sahabat, istri-istri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sangat memperhatikan asas dan prinsip yang mulia ini. Mereka sangat faham dan mengamalkannya dalam hal pemahaman dan pengamalan istri-istri para sahabat sangat mengetahui hal yang demikian bahwa betapa besarnya hak suami dan sebaliknya kewajiban para istri terhadap suaminya bukan saja dalam perkara firasy di atas tempat tidur akan tetapi dalam seluruh perkara. <clears throat> Barakallahu fikum. ومن النماذج الواقعية هذا الجيل المفضل أن فاطمة رضي الله تعالى عنها atau anhuma binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat takhdumu zaujaha hatta ishtakat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma talqa fi yadiha min ar-raha. Di antara contoh yang bisa kita sebutkan yang terjadi di zaman yang utama yaitu di zaman para sahabat dan sahabiah bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melayani suaminya ya siapa suaminya Fatimah radhiyallahu taala anha ajibuni barakallahu fikum Siapa suaminya Fatimah? Yalah. Ali bin Abi Talib, barakallahu fikum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fatimah dalam melayani suaminya Ali bin Abi Talib, begitu berat ya. Tanggung jawabnya hingga beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah mengadu kepada ayahnya karena beratnya tugas-tugasnya di dalam rumah. Ya. Yaitu pengaduannya matal qafiyadiha minar roha. Sampai tangannya sakit atau mengalami luka karena melakukan penggilingan. Roha itu menggiling ya, membuat adonan makanan digiling dengan memakai tangan. Ya. Sampai saking seringnya ya tangannya luka atau lecet ya berat barakallahu fikum sehingga dia mengadu kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan kepada Ali sebagai suaminya bahwa itu bukan kewajiban istrimu Fatimah akan tetapi itu kewajibanmu yakni mengadon roti atau membuat makanan ya Rasulullah tidak mengatakan demikian bahkan memerintahkannya untuk bersabar. Ya. Itu satu contoh. Demikian pula contoh yang kedua, wa kadzalika Muslim an Asma' binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Qalat kuntu akhdumu Zubair khidmatal bait wa kana lahu farasun wa kuntu asusuhu Falam yakun minal khidmati syai'un ashadda alayya min siyasatil faros. Demikian pula diriwayatkan Imam Muslim dari Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Siapa suaminya Asma binti Abu Bakar? Nah Siapa? Yang jelas Zubair ibn Awam tarakallahu fikum di antara afwan ya sebagai saya mengingatkan saja untuk faidah kita semua. Di antara adab ya, ketika memberi jawaban itu yang jelas. Rasulullah tidak senang jawaban atau suara yang tidak jelas, kumur-kumur suara samar-samar. Rasulullah tidak menyenanginya barakallahu fikum. Afwan sebagai faidah. Jadi kalau ustadz atau guru di kelas atau gurunya siapa saja bertanya, jawabannya walaupun salah, perjelas. Tegas sebutkan. Jangan samar-samar. Ya, pertama menghabiskan waktu, mengambil waktu. Kenapa? Kenapa? Satu, dua, tiga. Butuh waktu. Ya. Nah, yang kedua, menyulitkan ya orang yang mendengarkannya. Nah, afwan bukan saya ini tapi sebagai faidah saja. Karena banyak kejadian khususnya anak-anak santri itu sering ya melakukan hal yang seperti ini. Jadi menjadi faedah untuk ya kemudian diperjelas kalau memberi jawaban walaupun salah, labas ya. Nah, kita tidak malu dari kesalahan dalam rangka kita belajar barakallahu fikum. <clears throat> Nah, orang yang takut salah sulit mencapai keberhasilan. Ya, karena dia malu-malu, takut-takut. Akhirnya enam. Allahul musta'an. Taib. Kita lanjutkan. Kata Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala istri dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu taala beliau berkata, "Kuntu akhdumu Zubair." Aku melayani suamiku Zubair di rumah. Wa kana lahu farasun, dia memiliki kuda. Dan aku ya menjaga kuda tersebut, memeliharanya. Falam yakun minal khidmati syai'un ashadda alayya min siyasatil faras. Aku tidak mendapati sesuatu yang paling berat bagiku dalam tugas-tugasku di rumah melainkan tugas yang paling berat itu adalah memelihara kudanya ya kendaraannya. Kuntu akhtashu lahu wa aqumu alaihi wa asusuhu. Ya, aku memberi minum, aku memandikannya, memakan, memberi makan. Ya, walhasil dijaga oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Ya, eh, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Atau anhuma. Wa ma rawahu Syekhan anha qalat dan juga diriwayatkan itu tadi riwayat Imam Muslim dalam riwayat Imam Bukhari Muslim juga dari beliau Asma qalat beliau berkata tazawwajani Az-Zubair wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala syai'in ghairu farasihi Ya Zubair menikah menikahiku ya dia tidaklah memiliki di bumi ini harta tidak pula budak tidak pula sesuatu melainkan kuda ya Hartanya adalah cuman kuda saja. Qalat fakuntu a'lifu farasahu. Maka aku membuatkan makanan. Ya, mencarikan makanan untuk kudanya. Nah, aku memeliharanya. Wa adukun nawa, bahkan aku memikul ya biji-bijian untuk makanan kuda tersebut. Ya, kemudian aku memberi minum ya kemudian juga tugas-tugasku membuat roti adonan walam akun uhsinu ukhbiz padahal aku tidak pandai membuat adonan roti sehingga tugas itu aku dibantu oleh jarotun minal ansar yaitu budak-budak wanita dari ansar ya membantuku dan mereka itu adalah wanita yang jujur yakni beliau di sini menyebutkan tugas-tugasnya ya secara umum. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala bukan saja melayani dalam hal firas, ya istimta tetapi juga beliau melayani beliau dalam hal makanan minuman dan bahkan menjaga memelihara kendaraannya memberi makan ya dan seterusnya wa kuntu angkulun nawa min ardi zubair aku memikul biji-bijian itu dari tempat ya kebun Zubair yang biasa ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dilewati jalan tersebut. Aku pikul di atas kepalaku. Wahia ala thuluthai farsah. Jaraknya adalah 2 per 3 farsah. Ah, satu farsah itu 20 ah, mil atau berapa mil. Ya. Satu mil itu 1,6 kilo. Dua per tiga farsah. E, kalau apa <clears throat> satu farsah itu hitunglah misalnya 20 mil berarti dua per tiganya 20 berapa? Ah, seperduanya 10. 15 ya, dua per tiganya. Berarti 15 mil kali satu kilo itu 15 kilo. Wallahu alam. Ya. Saya lupa-lupa ingat uh, satu farsah itu berapa mil. Coba antum lihat. Nah, hitunglah paling sedikitnya misalnya uh, eh, 5 mil ya. 5 mil berarti 5 dibagi 2 per 3 nya atau 6 mil lah ya 2 per 3 nya berarti 4 mil itu paling rendah sudah ya kita ambil kira-kira paling rendah 4 mil kali 1,5 kilo berarti 6 kilo ya subhanallah dipikul biji-bijian itu untuk makanan kuda daripada suaminya nah barakallahu fikum <clears throat> maka ini merupakan ya contoh dan kuduah dari sahabiyah ya dari Fatimah dan juga dari Asma radhiyallahu taala anhuma dalam pelayanannya terhadap suaminya. Nah, maka kata beliau Asy-Syaikh Hafizahullah taala wa min akhlaqis salafi nasihatul mar'ati idza zuffat ila zaujiha bi khidmati zaud wa riayati haqqihi wa tarbiyati auladihi. Ya, merupakan akhlaknya para salafus saleh yaitu selalu memberi nasihat kepada wanita, kepada putrinya. Ya, apabila dia mengantarkan kepada suaminya di malam pertamanya atau pengantin barunya, ya putrinya dibawa ke rumah suaminya. Maka di situ diberi nasihat. Ya, nasihat bagaimana dia melayani suaminya, bagaimana dia memenuhi hak-hak suaminya dan bagaimana dia mendiri nanti anak-anaknya. Ya. Barakallahu fikum. <clears throat> Dan ini telah terdahulu pada cabang yang ketiga yang telah kita bacakan dari nasihat atau wasiat ya seorang tabi'in rahimahullahu taala Abu Hassan yaitu Asma binti Kharijah Asma bin Kharijah Al-Fazari Rahimahullah eh, rahimahullahu taala. Ya, bagaimana beliau menasihatkan putrinya ketika mengantarkan ke rumah suaminya di malam pertamanya. Ya. Nasihatnya labas kita ulangi sebagai faidah. Wahai putriku, ya engkau keluar dari rumahmu dari kandangmu yang engkau akan beralih pada rumah yang baru. Ya, engkau akan berada di firosh, di tempat tidur yang engkau belum mengenalnya di sisi orang yang juga engkau belum mengenalnya persis. Ya. <clears throat> Kemudian nasihat beliau, jadilah engkau wahai putriku sebagai bumi, kemudian suamimu akan menjadi langitnya. Jadilah engkau di sisinya seperti hamparan, maka suamimu akan menjadi sandarannya jadilah engkau di sisinya seperti amah budak ya maka dia pun akan memposisikan dirinya akan melayanimu nah dan jangan engkau mendesaknya mempersempit keadaannya jangan engkau menjauh darinya sehingga dia akan melupakanmu dan jika dia mendekat darimu maka mendekatlah padanya jika dia menjauh maka menjauhlah pula. Maksudnya jika kondisi yang tidak mood, ya, kondisi suami yang kurang fit mungkin, ya, kurang segar, maka ketika dia menjauh, hendaklah engkau menjauh. Artinya biarkan sampai tenang, sampai ya kondisinya lapang keadaannya, baru engkau mendekat. Wahfudni, jagalah Ya, wahfadhi, jagalah hidungnya, jagalah pendengarannya dan jaga matanya. Jangan sekali-kali dia mencium darimu bau yang tidak sedap. enam dan jangan pula sekali-kali dia memandangmu kecuali dalam keadaan jamilan, dalam keadaan indah, baik, cantik. Barakallahu fikum. Demikian nasihat para salaf ya terhadap putrinya ketika ya putrinya telah menikah dan mengantarkannya ke rumah suaminya. Nah, maka demikianlah akhlak as-salaf. Ya, akhlaknya para salafus saleh. Mereka senantiasa memberi nasihat kepada putri-putri mereka. Hada wa in kana al-ulama yakhtalifuna fi hukmi khidmatil mar'a li zawjiha illa anna ar-ra'y al-aqrab ila ila sihhati wal ma'ruf الذي يتوافق مع وظيفتها الطبيعية هو وجوب خدمتها لزوجها الخدمة المعروفة من مثلها لمثله وقيامها بحقه بحسب حالها وظروفها ولا تكليف عليها فيما لا قدرة لها ولا irhaq. Naam. نعم. Demikianlah. Walaupun para ulama berselisih hukum wanita melayani suaminya <clears throat> dengan dua pendapat yang telah disebutkan tadi <clears throat> akan tetapi barakallahu fikum ra'yu yang benar dan yang ma'ruf yang mencocoki tugas-tugas wanita secara tobiah adalah pendapat yang mengatakan wajibnya pelayanan istri terhadap suaminya secara umum, tidak saja istimta. Barakallahu fikum. Ya, akan tetapi bersamaan dengan itu tidak boleh membebani seorang wanita sesu, melainkan sesuai kemampuannya. Ya, tidak pula menyempitkan keadaannya. Ya, membebani dengan sesuatu yang dia tidak mampu memikulnya. Tidak demikian. Barakallahu fikum. Tetapi juga dibantu oleh suaminya. Nam, namun bukan berarti ketika dia dibantu oleh suaminya, kemudian setelah itu dia ternina bobokan dan kemudian dia lebih banyak ya beristirahat dan yang mengambil tugas-tugas kewajibannya adalah sang suami. Maka tidak demikian barakallahu fikum. Naam, wa takriru ahli hadzal makna. Afwan, saya sebutkan ini karena zaman kita zaman fitnah dan zaman jauhnya manusia dari ilmu dan jauhnya manusia terutama para wanita dari majelis-majelis taklim Naam, yang mereka jarang mendapatkan suapan-suapan ilmu rohani baik dari suaminya lebih-lebih dari selain suaminya. Maka ini muskilah problem yang menimpa banyak dari wanita-wanita muslimah sehingga ya dari keadaan demikian sepantasnya lah ya timbul berbagai ketimpangan apa yang kita saksikan dari melalaikan tugas-tugas kewajiban-kewajiban para wanita di rumahnya. Nah, barakallahu fikum. Sebagian istri ya bermalas-malasan. Nah, kalau jujur karena sakit atau karena uzur yang syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya, namun jika itu dibuat-buat, panas Allah as-salamata wal afiyah, maka ini adalah khianah berkhianat dan merupakan dosa. Ya, bertambah lagi merupakan aku zauj, durhaka terhadap suami karena membohongi suaminya. Maka ini sangat-sangat tidak pantas dilakukan seorang wanita muslimah, apalagi wanita yang mutahajibah, ya, yang berhijab, ya, yang berpakaian dengan pakaian kehormatan, kemuliaan, maka sangat-sangat tidak pantas barakallahu fikum. Ya, akan tetapi yang benar hendaklah seorang istri setiap istri menegakkan kewajibannya tanggung jawabnya sesuai dengan syariatul Islam, Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Demikian pula para suami tidak dibenarkan bagi mereka untuk berlemah sebagai kaum lelaki dan sebagai pemimpin membiarkan istrinya untuk didina bobokan dan bermalas-malasan lalu kemudian dia mengambil seluruh tanggung jawabnya dari memasak, mencuci dan sebagainya enam atau membuat makanan ya maka tidak pantas pula ya jika memang masing-masingnya menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, surga Allah sebagian ulama menyebutkannya untuk para istri di bawah telapak kaki suaminya. Ya. Nah, karena itu jelas hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Asma binti Abu Bakar bahwa suamimu indaki jannatuki wa naruki. Surgamu dan nerakamu ya suamimu di sisimu wahai Asma adalah surga dan nerakamu. Yang menunjukkan bahwa istri jika hendak meraih surga Allah, hendaklah dia taat dan menegakkan kewajiban-kewajibannya dan hak-hak suaminya. Naam. Dan sebaliknya jika tidak maka berarti ancamannya adalah neraka. Naam, neraka barakallahu fikum. Maka ini nasihat dan dua contoh telah di sebutkan dalilnya oleh beliau Asy-Syaikh Hafizahullah taala yaitu dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Subhanallah. Ya, dua contoh ini masing-masing putrinya orang yang paling utama di muka bumi ini. Orang yang paling utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, setelah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Maka putri keduanya memberi contoh bagaimana ya <clears throat> tugas dan tanggung jawab mereka terhadap suaminya, terhadap keluarganya. Nah, sampai-sampai saking beratnya keduanya mengadu. Ya, Fatimah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Asma binti Abi Bakar mengadu kepada Abu Bakar siddiq ayahnya radhiyallahu taala anha anhu. Naam. Akan tetapi ya barakallahu fikum nasihat atau wasiat yang diberikan kepada keduanya adalah ya untuk bersabar. Naam, bukanlah kemudian mengatakan kepada bintinya bahwa itu bukan kewajiban kamu. Ya, tidak usah kamu lakukan. Lakukan saja yang menjadi kewajibanmu. Ya, tidak demikian nasihatnya barakallahu fikum. Nah, <clears throat> kemudian asy syekh Hafidahullah taala setelah menguatkan pendapat yang kedua yang bersifat umum tadi ya yang sesuai dengan urf kebiasaan dan merupakan tobiah dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga maka beliau menyebutkan dalil-dalil ya dalil yang menguatkannya dari pendapat tersebut yang pertama adalah apa yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya Al Imam Ibnu Qayyim mengatakan ini cukup panjang ukilan yang disebutkan oleh Asyikh dari kitab Zadul Ma'ad ya di jilid yang kelima halaman 187 sampai 189 keterangan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitabnya Zadul Ma'ad beliau mengatakan faqtalafal fuqaha bidzalik berserisi para fuqaha dalam hal itu maka fa'aujaba ta'ifatun minas salaf wal khalaf khidmataha lahu fi masalihil bait maka sekelompok dari para salaf dan ulama khalaf ya mewajibkan istri melayani suaminya dalam maslahat-maslahat rumahnya. Tidak khusus saja. Ya, tidak khusus istimta saja. Wa qala Abu Thaur, berkata Abu Thaur, "Alaiha an takhdima zaujaha fi kulli syai." Kata Imam Abu Thaur wajib atas istri melayani suaminya dalam segala sesuatu. Wa mana astaifatun wujuba khidmatiha alaiha fi syai' dan sekelompok yang lain mencegah, melarang kewajiban ya pelayanan terhadap suaminya pada seluruh perkara. Tetapi yang wajib itu hanya istimta saja dan yang lainnya adalah sunnah. Ya. Wa mimman dhahaba ila dzalika Malikun wa Syafi'iyun wa Abu Hanifa wa ahlu dhahir. Di antara yang berpendapat dengan itu adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan ahlu dhahir, dhahiriyah. Nah, ini saya sedikit khawatir ya menyebutkan ini, tapi karena ini membab amanatul ilmiah ya tertulis dalam kitab ini ya dan saya harus membacakannya para kalafikum Ya, ketika saya sebut disebutkan bahwa ulama yang berpendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah selain dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kewajiban itu khusus pada istimta saja, saya khawatir ada yang memanfaatkannya ya dengan hawa nafsu naudzubillah untuk kemudian berpegang dengan pendapat itu ya padahal kita akan terangkan di sini ya pendapat ini pendapat yang sangat lemah bahkan Al Imam Ibnu Qayyim mengatakan pendapat yang mungkar ya maksudnya mungkar di sini diingkari ya bertentangan dengan dalil-dalil dan kenyataan kehidupan para sahabiah. Ya. Sehingga ini namanya ijtihadiyah. Ya. Mereka yang berpendapat dengan itu ya, berdalilkan dengan mahar yang diberikan itu memang mukobala al-bud, ya. Itu untuk uh, membayar bud, yakni farji. Ya, dari wanita. Dari mahar yang di diberikan yang wajib itu itu mukobalah ya sebagai balasan daripada uh, al-bud' wa fi bud'i ahdikum sadaqah. Naam. Barakallahu fikum. Akan tetapi sekali lagi pendapat ini ya sangat lemah ya, tidak didukung oleh dalil-dalil. Naam. Mereka mengatakan li'anna dan nikah inna maqtada al istimta lal istikhdam wa badal manafi Para ulama ini tadi Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah rahimahumullah dan ahlu Zahir mereka mengatakan bahwa akad nikah itu adalah sebagai yang dengan mahar tadi sebagai pengganti istimta. Ya, istimta. Istimta itu bernikmat-nikmat dengan yakni di atas firosh, ya di atas tempat tidur bukan sebagai istighdam pelayanan dan mencurahkan manfaat-manfaat bukan tapi konsekuensi dari mahar akad nikah itu adalah istimta ya, ini ini dalil mereka ya sehingga mereka berpendapat dengan hal tersebut mereka mengatakan al hadith al madkura hadis-hadis yang menyebutkan akan pelayanan terhadap eh, pelayanan istri terhadap suaminya dalam hal selain istimta itu itu tadullu ala tatawwu wa makarimil akhlak menunjukkan atas sunnahnya dan menunjukkan atas akhlak yang mulia tapi tidak wajib ya nah lalu kemudian Al Imam Ibnu Qayyim menjelaskan wahtajjaman aujabal khidmata bi anna hadha huwal ma'ruf inda man khatabahum Allah Subhanahu wa taala bi kalamihi ya dan berhujah kelompok yang lain <clears throat> yang mewajibkan khidmat itu lebih umum ya dan ini adalah perkara yang ma'ruf ya pada ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an terkait dengannya ya barakallahu fikum adapun pendapat yang mengatakan bahwa konsekuensi akad nikah itu hanyalah pada istimta saja adapun pelayanan itu dilakukan oleh suami ya artinya kewajiban suami menyapu ya suhu wa membuat makanan ajnuhu mengadon wa mencuci wa farshuhu merapikan tempat tidurnya, mengaturnya, wa qiyamuhu bi khidmatil bait ya dan juga suami yang mengatur rumahnya dan seterusnya maka kata beliau faminal mungkar ya hal yang untuk mengatakan yang demikian itu merupakan mungkar ya ini ucapan al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya tidak mungkin kita katakan bahwa kalau bukan kewajiban istri berarti kewajibannya suami. Artinya kalau istri mau, iya. Kalau tidak, berarti suami yang melakukannya, yang memasak, mencuci, ya, mengatur rumahnya, tempat tidurnya, suami. Ya, ini kira-kira ha, ma'ruf atau mungkar ini. Ha, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini faminal mungkar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu Alaihi 'alaihinna bil ma'ruf." ya bagi para wanita hak bagi mereka seperti yang menjadi kewajiban atas mereka dengan cara yang ma'ruf. Ya, maksudnya suami barakallahu fikum mencari nafkah di luar, ya. Memberi makan anak istrinya, kemudian membantunya dalam hal-hal yang lain, ya. Maka demikian pula sebaliknya istri membalasnya. Ya, menjadi kewajiban istri setelah suaminya memberinya ya kebutuhannya. Enam, maka dibalas oleh istri dan menjadi kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Nah, demikian pula firman Allah Ta'ala, Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin terhadap wanita. Ya. Wa idha lam takhdumhul mar'ah. Apabila seorang wanita tidak melayani suaminya kecuali semata istimta saja. Berarti akan sebaliknya yakunu huwal khadimalah suami yang menjadi pelayan istrinya jadinya ya kan suami yang memasakkan ha, istrinya yang mencucikan pakaian fahiyal qawwamatu alaihi berarti terbalik istri akan menjadi pemimpin nah dan ini yang juga banyak terjadi bukan saja kalangan awam barakallahu fikum tapi kalangan ya salafiyat, salafiyin sebagian dari mereka menjadi pemimpin terhadap suaminya. Ya. Nasallallahu salam wal afiyah. Suami juga yang lemah mau dijadikan sebagai yang dipimpin. Ya. Barakallahu fikum. Istri mengatakan ke sana, dia ke sana, ke sini, ke sini. Ya, lakukan ini, dilakukan semua. Nah, ini di antara sebabnya kurangnya ilmu, barakallahu fikum. Ya. Terkadang tidak adanya ilmu. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita bisa mendapatkan ilmu seperti ini. Kita bacakan dari kalam, keterangan ulama menjadi perbendaran ilmu bagi kita semua dan khususnya bagi para istri. Ya. Nah, sudah lebih tiga menit. Labas, saya lanjutkan sedikit dari potongan keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kalau seperti itu akan terbalik jadinya. Ya, fahiyah al-qawamatu alaihi. Wanita itu yang menjadi pemimpin atas suaminya. Wa aidan dan juga <clears throat> fa innal mahra fi muqabalatil bud'i wa kullun min az-zawjain yakdi watarahu min sahibihi. Fa inna ma subhanahu wa ta'ala nafaqataha wa kiswataha wa maskanaha fi muqabalati istimta'ihi biha wa khidmatiha wa ma jarat bihi adatul azwaj. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwa mahar ya sekalipun dikatakan mahar itu fi muqabalatil bud'i dalam uh, apa namanya? menggantikan bud' istimta tadi farji ya mahar yang diberikan tadi yang menjadi kewajiban suami akan tetapi masing-masingnya perlu diketahui masing-masingnya suami istri sama-sama ya menyelesaikan kebutuhannya. Sama-sama menyalurkan ya kenikmatannya. Sama. Sang istri, sang suami juga. Ya, jadi di sini ada timbal balik. Kedua-duanya barakallahu fikum. Bukan saja suami yang membutuhkan istimta. Ya, bahkan istri juga membutuhkannya dari suaminya. Nah, maka kata beliau Allah Subhanahu wa taala mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya, memberi pakaian, tempat tinggal. <clears throat> Itu juga sebagai pengganti selain dari istimta juga sebagai pengganti dari khidmah <clears throat> pelayanan istri di rumahnya ya terhadap suaminya dan rumahnya, suaminya dan anak-anaknya, hartanya ya maka sepantasnya ya suaminya menggantikannya dengan nafkah pakaian, nafkah pakaian, tempat tinggal dan yang lainnya. Dan inilah yang merupakan jarot bihi adatul azwaj yang berlangsung dengannya ya kebiasaan dari para istri. Nah, barakallahu fikum wa aidan fa innal uqudal mutlaqah innama tunazzalu alal urf ya dan akad yang terjadi pada pernikahan suami istri itu itu mutlak ya dikembalikan kepada urf ya dan urf itu khidmatul mar'a wa qiyamuha bimasolihil bait ad-dakhilah yang merupakan urf adalah seorang istri melayani menegakkan maslahat-maslahat di dalam rumahnya ya yang terkait semua di dalam rumah Naam wallahu taala a'lamu bis-shawab kita lanjutkan insyaallah taala keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim pada pertemuan selanjutnya.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 Kalau umahat ditulis ya. Jadi saya bacakan di sini pertanyaan yang telah terdahulu yaitu ada istilah lebih baik minta maaf daripada minta izin karena kalau minta izin dulu bertengkar baru diizinkan itu bagaimana Ustaz? Nah, ya ini tidak benar. Sudah kita bacakan dalil. Ya, yang terkait dengannya keterangan Asy'ikh uh, eh, Ali Farkus hafizahullah taala juga kita telah bacakan bahwa istri wajib meminta izin kalau itu harta suaminya. Kalau tidak maka dia berdosa dengannya. Kalau hartanya sendiri maka dianjurkan dia minta izin ya tidak wajib tetapi dianjurkan ya untuk meminta izin karena pahalanya sempurna jika tidak minta izin pahalanya berkurang seperdua ya, mana yang anti pilih sempurna pahalanya atau seperduanya saja kalau dari pertanyaannya ini ya lebih memilih yang seperduanya saja nah karena merasa bahwa kalau minta izin harus bertengkar terlebih dahulu saya yakin insya Allah kalau suami itu berakal, ya suami itu apalagi punya ilmu berakal, tidak akan bertengkar insya Allah, ya jika dijelaskan dengan baik, dengan terperinci, ya. Namun kadang-kadang, ya istri tidak menjelaskannya secara terperinci, ada yang disembunyikannya, sehingga bisa menimbulkan pertengkaran Nah, kalau jujur dan suaminya insya Allah ya berakal dijelaskan dengan baik. Minta izin dan dijelaskan bahwa manfaatnya barang yang saya akan beli ini adalah demikian, demikian, demikian. Disebutkan manfaatnya. Nah, ya. <clears throat> Nah, di sini juga ya, apalagi kalau itu harta istri sendiri, suami tidak boleh ego, ya. <clears throat> itu milik istri dan menjadi hak dia. Ya, walaupun kewajibannya meminta izin. Nah, kita sebagai suami jika hartanya istri selama dia menyalurkannya bukan dalam hal yang haram atau yang sia-sia, ya kita berlapang dada, ya kita memberi izin. Nah, kalau itu memang membahagiakan dia, ya kalau itu membahagiakan dia, barakallahu fikum, kita izinkan ya dan kita memberikan nasihat yang baik ya hendaklah seperti ini seperti ini nah demikian barakallahu fikum jadi ini tidak benar ya Ber, apa e, minta minta izinnya di belakang nanti apa e, minta izin diakhirkan nanti setelah dibeli barang itu baru minta maaf ini tidak benar ya harus minta izin dulu Ya. Nah. Bagaimana dengan suami yang suka menjelekkan mertua? Nah, bukan saja mertua, siapa saja tidak boleh dijelekkan. Ya, haram barakallahu fikum. Apalagi mertua yang ada ikatan musoharah, ikatan kekeluargaan dengan sebab pernikahan, ya anaknya maka ini lebih lebih lebih berat ya karena dia ada hubungan keluarga. Secara umum tidak boleh mencela siapapun, bukan saja mertua. Ya kecuali ada dalil yang membolehkannya dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para salaf. Ya seperti menjelekkan ahlul bid'ah, ini banyak dalilnya. Ya dari perbuatan para salaf itu karena agama. Ya barakallahu fikum. Bismillah Afwan Ustaz yang anak tanyakan apakah boleh seorang istri membantu suami mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup? Boleh. Nah, boleh dan ini perbuatan baik. Ya, selama model membantunya itu cara membantunya dalam mencari nafkah itu syar'i. Ya. Dengan cara yang syar'i, bukan dengan cara ya mukhalafah, menyelisih syariah seperti misalnya ya istri dibiarkan kelihatan tangannya ya tangannya aurat dibiarkan tidak pakai kaos tangan kaos kaki aurat ini menyelisih syariah tidak boleh ya atau dibiarkan ya bahkan uh, pakaiannya yang kurang syar'i ya yang membentuk lekak-lekuk tubuhnya ini juga menyelisih syariah ya atau dibiarkan e, menjaga sendirian ya pada perdagangan tersebut nah yang tidak aman dari fitnah ya kecuali jika aman dari fitnah pakaiannya syar'i ya dan dia tidak bermudah-mudahan mendekat dengan pembeli dari laki-laki ya dan seterusnya menjaga ya eh, batasan-batasan syariah maka yang seperti ini tidak mengapa nah juga diantara pelanggaran adalah berkendaraan sendiri bawa motor sendiri mencari membantu suami mencari uang lalu bawa motor sendiri para istri tidak dibenarkan ulama telah memberi fatwa semenjak dulu ya semasa hidupnya Syekh bin Baz, Syekh Albani, Ibnu Utsaimin ya dan sampai hari ini Syekh Abdul Muhsin al Abad masih hidup, Syekh Saleh Fauzan masih hidup memberi fatwa barakallahu fikum. Saya ulangi sekali lagi, memberi fatwa para istri wanita tidak boleh membawa kendaraan sendiri. Naik motor lebih-lebih Asyik Soleh Fauzan memberi fatwa untuk mobil para wanita tidak boleh bawa mobil. Maka bagaimana dengan bawa motor? Afwan ini sudah kurang lebih 10 tahun mungkin. Ya. Pembahasan ini sudah kita sampaikan baru sekarang ya terulangi lagi di majelis ini. Rasa-rasanya sudah ada 10 tahun. Wallahu alam bisawab. Di Raufur Rahim. Ha, di Raufur Rahim di majelis Ahad kita itu berkali-kali kita sampaikan fatwa ini. <clears throat> Tapi sebagian ulama memberi fatwa kalau itu darurat khaffu dararain memilih madarat yang lebih ringan maka darurat labas wanita membawa mobil atau membawa motor karena darurat yaitu apa? Misalnya ya memilih dua hal yang madorot. Sekolahnya anak-anaknya tidak ada yang antar. Tidak sekolah madorot. Ya, anak-anak tidak terdidik. Ya, maka itu madorot. Madorotnya lebih berat daripada madorot dia bermotor mengantar anaknya. Maka madorotnya bermotor lebih kecil daripada madorotnya tidak menyekolahkan anaknya. Contoh ini ya. Ini namanya akhafud dararain, memilih madorot yang lebih ringan. Boleh. Kalau bentuknya seperti itu. Perkaranya darurat. Ya, seperti mencari nafkah. Tidak ada yang mencarikan nafkah. Tidak ada suaminya, tidak ada anaknya, tidak ada yang lain. Dia cari nafkah sendiri. Maka dia harus berkendaraan. Ya, ini juga darurat. Ya, dan dijaga hukum-hukum syariah, terutama dalam pakaiannya. Pakai yang tebal, dilapis, karena bawa motor itu akan membentuk lekak-lekuk tubuh, ya. Haram dilihat oleh orang lain yang bukan mahram itu haram. Ya, terlihat naik motor, maka dipasang uh, apa?